Kami kan datang, kami kan datang, kami kan datang untuk perang dengan segala pengorbanan ku persembahkan untuk Islam. Kami kan terbang, kami kan terbang, kami kan terbang ke kampung halaman untuk berkumpul satu barisan melawan pasukan setan. Katiba ini, katiba ini, semoga akan segera sampai di tanah yang diberkahi, di tanah yang diridhoi ilahi. Kita akan berjuang, kita akan berjuang, walaupun hancur badan ini kita sembeli kekafiran Dan kita bakar kemurtadan Kibar panji hitam, kibar panji hitam Kibar panji hitam takkan terhentikan Sampai di sini, di bumi ini Hingga Allah saja yang diibadahi kita akan berjuang, kita akan berjuang, walaupun hancur badan ini sampai kembali ke kafiran kan kita bakar kemurtadan Ibar panji hitam, ibar panji hitam, ibar panji hitam takkan terhentikan sampai di sini di bumi ini hingga Allah saja yang diibadahi.